Alladina huruf 21 mausul. Alladhi alladhani alladhina orang yang alladzi alladzani alladzina orang yang allati alatani alati allai orang yang allati alatani alati allai orang yang ma apa yang men siapa yang ma apa yang men siapa yang Alladhina orang yang Yuk minuna bukan huruf, pasti yang lainnya. Bi, huruf satu, bi jari Bi dengan K seperti Lila untuk ila kepada Ala di atas min dari Fi di dalam andari Hatta sehingga bitawa demi Bi dengan al bukan huruf pasti yang lainnya Wa huruf 13 al-atfu wa dan au atau fa maka am atau shalalala amma ada pun summa kemudian shalalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta yakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya wadan yuki yukimuna bukan huruf pasti yang lainnya as bukan huruf pasti yang lainnya